muharram atau wakobrum itu setelah di ujung ya, di ujung bacaan. Setelah huruf mati, ada satu huruf hidup yang juga dimatikan. Dimatikan dalam bunyi ya. Dalam tulisan tidak. Ya, paham. Kita lihat contoh ya. Nih. Fil ardi. Ada roh mati toh? Rok mati Nah, nanti emang mati, emang ada nyawanya. Ih, rok mati itu ada tanda sukunnya tuh di atasnya dibeli itu disebut rok mati atau rok sukun. Setelah rok sukun, setelah rok mati, ada bad kan? Itu namanya huruf hidup. Nah, bad itu jika dihentikan membacanya, maka menjadi sukun dalam bunyi. Gitu. Jadi fil ardi dihentikan jadi fil ar Lailatul Qadri jika dihentikan jadi Lailatul Qadir. Gitu ya. Bisa paham. Kemarin kan contohnya wal asri. Setelah sod mati ada huruf ro yang juga menjadi mati, yang menjadi sukun dalam bunyi. Dalam bunyi ya. Karena dalam tulisan kan tetap wal asri. Innal insana api husrin. Jangan ngajarin eh, ibu, guru TK kan kadang-kadang begitu karena mungkin mungkin mereka tidak tidak belajar hal ini. Belajar Qur'annya secara menyeluruh pas wakop isyarohnya mungkin dia tidak datang jadi nggak ngerti nah kita pulang ya lu baca wal asri ya wal asri inal insana lafi husrin eh nggak gitu jadi kalau dihentikan bacanya menjadi wal asr r-nya ada nih tapi roknya pelan wal asr إن الإنسان لفي خسر خسر Rnya itu ada Tapi jangan khusar Jangan إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بال صو jangan saw baca jenis baca saw وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر sober. Sober. ke wakaf isarah juga. Atau di, eh, di mana? Di inna azala ya. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna. Oh, di, dilihat tuh ibu ya. Ibu, eh, ibu bapak coba. Uh, ah, di surah, ya. Lailatul Qadar itu kan tentang Lailatul Qadar. Tentang turunnya Al-Quran. Di surah uh, Al-Qadar ya. Tentang kemuliaan. saya sering bilang surah Inna Anjalna padahal surah nama surahnya surah Al-Qadar tentang kemuliaan. Surah ke-97. Di situ juga sama. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Inna inna gut mad, ketemu alif. Udah begitu kan? Majaz dan fasil. Sebetulnya bukan ketemu Alif, tapi ketemu Hamzah di lain kalimat. Majaiz menfasil. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Banyak Pak Ari. Di masjid saya, imam, dikolkolahkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kolkolah. Iya, kolkolah sugro. Tapi kolkolahnya jadi tidak ada kadang ada wakaf isaro gitu sama huruf hamasnya jadi nggak ada kalau ada hamas sebelumnya ya. jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri ini banyak hamasnya lailatul qadr juga sama tuh lailatul qadri khairum min alfi syahr تنزل الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ أمر سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مطلع الفجر Sebelum ada handphone ada apa? Pager Hidup lagi susah, lagi bingung Anak sakit, keluarga sakit, itu sakit Keder <laughs> Gitu kan? Keder Gitu Nah, itu er-ernya ditahan seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan cukup jelas. Nanti kalau nggak jelas nanya aja. Baik, eh, kita praktek baca. Praktek bacanya apa? Praktek membaca doa. Nah, terserah nanti ya. Surah ke-46 dilihat ya. Eh, tentang ten doa tentang supaya kita bisa bersyukur. Kan begitu. Dikasih rezeki ba banyak nggak syukur. Dikasih saya mah rezeki mah nggak banyak Pak Ari. Cuman alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, memberikan putra putri yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawadah. Eh, syukurin juga ya. Saya mah hidupnya nggak kaya tapi pas pas butuh ada ya alhamdulillah. Oh saya mah punya pribadi kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi. Alhamdulillah disyukuri ya. Enggak Pak Haris, alhamdulillah aja, rumah mah enggak bagus, cuman kalau panas enggak kepanasan, kalau hujan enggak kehujanan, alhamdulillah. Bila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, hidup di, di pinggir kali, eh, tidak beratapkan, eh, atapnya hanya jembatan, ya, alasnya hanya koran, eh, di depannya memang indah, air mengalir tapi air kali yang hitam. Coba bayangkan dengan itu. Makanya kalau kita melihat orang kekayaan orang, supaya kita bisa bersyukur, lihatlah ke bawah. Tetapi kalau lihat ilmu tentang ibadah, kita lihat ke atas. Itu ya. Kenapa? Kalau kita lihat ke atas tentang kekayaan orang, kita tidak akan pernah bersyukur. Padahal kekayaan itu kan relatif. Kenapa relatif? Nabi menggambarkan kalau seandainya seseorang diberi kekayaan segunung Uhud, satu gunung di sinilah gunung gede apa-apa. Pasti dia berharap ingin gunung yang kedua. Sudah begitu, pasti ingin semuanya. Kan ada orang yang hartanya tujuh turunan sebagai banyak nggak habis-habis. Iya, hartanya tidak habis, tapi umurnya habis. <laughs> ya kan gitu. Sama aja ya, tidak dinikmati. Alhamdulillah kalau dia mereka meninggalkan putra-putri yang soleh dan soleha, meninggalkan amal, meninggalkan ini dan itu yang selalu mengalir. Tapi bagaimana kalau dia meninggalkan harta, kemudian anak-anaknya tidak soleh dan soleha, hartanya menjadi rebutan, menjadi sengketa ini dan itu. Na'udzubillah, subhanallah ya. Baik. Jadi untuk supaya bersyukur, ya ini surah An-Naml. Kalau di surah An-Naml ada eh, di ayat ke-15, eh ke-19 ya. Itu tentang bagaimana Nabi Sulaiman menangis sujud syukur kepada Allah karena dia bisa mendengar suara semut. Allahu Akbar ya. Ini kan. Nah, kalau di ayat 15 ini kita ya, kita digugat. Kita ya. Ibu kita sudah ngandung kita 9 bulan, menyusui, menyusui kita dulu dua dua, dua tahun ya. Nah, tidak boleh lebih dari dua tahun ya. Ada juga yang kurang kemudian dikasih susu sapi Pak Ari ada yang ada yang kelakar sama saya. Pak Ari, kenapa? Anak sekarang mah bandel-bandel, gak kayak dulu. Ah dulu juga yang bandel mah ada juga Firaun anak dulu, Abu Jahal anak yang dulu. Oh kalau itu bandel-bandel anak sekarang. Kenapa? Karena dia misalnya bisa sapi gitu. <laughs> bisa aja ya. Baik, eh, nanti bisa dibaca. Nah silahkan mau baca doa atau mau berdoa. Bedakan nih. Ada yang bertanya kan, kenapa Pak Ari saya sholat saya tidak husu? Nah, sholat itu kan kumpulan dari doa-doa. Saya tanya kepada dia, e, Bapak kalau sholat itu berdoa atau membaca doa? Ya, Pak Ari gimana? Ya, berdoa lah. Bacanya gimana? Cepot-cepot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh, oh, nah, itu berarti membaca doa. Kalau sholatnya berdoa, dengan khusyuk tertib. Karena ada ada hadis Waratil Qur'ana tartila dalam Qur'an kan? Waratil Qur'ana tartila. Baca Qur'an dengan teliti, tartil, pelan-pelan. Itu Nabi kan diingatkan seperti itu. Oh itu Syekh, bacanya cepat-cepat. Coba aja tadi dengerin Almar Almatul kan cepat bila dibandingkan dengan Syekh Zaifi. Tapi artikulasinya jelas. Dan mereka itu orang Arab, mereka itu paham artinya. Kata Ibu Yoli, ih ya orang Arab mau pinter, baru lahir aja pinter bahasa Arab. Ya sama seperti kita. Kita lahir aja bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, eh <laughs> itu bahasa. Ya. Ini boleh bacanya dari mulai uh, eh, Robbi auzi'i. Berarti kita mau berdoa. Baca baca Quran dengan berdoa akan lain. Lain. Nah, ini kalau baca Quran seperti ini ya. Saya saya tirukan dulu ya, nanti ibu bapak boleh mencoba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baru monitor surah ke-46 ya, surah Al-Ahqaf. Cari dulu. Surah Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Bisa juga nanti di kesempatan lain surah ke-27 ya surah 27 surah An-Naml ayat 19 itu doa untuk bisa bersyukur karena manusia umumnya tidak pandai bersyukur ya nih kalau baca Quran kalau baca doa kayak gini baca ya bukan berdoa nih Bismillahirrahmanirrahim ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعت ووضعت menyusukan ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ini يعني، ya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Allah, mama, ibu. Dan melahirkannya pula dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, dia berdoa nih. Saya udah 40 lebih ya. <laughs> Nah, berdoa. Ini Oh kalau begitu berdoanya sudah 40 ya jangan juga. Ini ini kan permisalan karena kalau sudah 40 tidak ada perubahan beberapa hadis menyatakan agak agak agak gimana ya untuk menjadi baik itu agak susah walaupun ada yang hidayah sudah 50 sudah 70 baru ngaji ada tetapi 40 ini ukuran kadang-kadang ada ukuran ukuran kekayaan kalau 40 belum punya apa-apa agak susah katanya untuk bisa memiliki apa-apa katanya seperti itu. Tapi memang kenyataannya 40 itu eh, apa ya menjadi ukuran karena eh, usia Rasulullah kan 63. Jadi 23-nya tuh masa-masa seperti itu, masa menikmati, masa ya ibadahnya betul-betul mantap. Nah ini. Eh, Hari Alhamdulillah anak saya mah soleh-soleh, nurut. Eh, saya juga sayang sama anak-anak saya anak-anak saya sekolah di, di Bandung, sekolah di Surabaya, sekolah di ini, sekolah di situ. Pas pulang ke rumah kan pakaiannya banyak tuh pari. Saya kasihan sama mereka. Saya cuciin. Jangan ibu. Ibu rela, ibu ikhlas, tapi Allah tidak rela. Karena ibu sudah banyak jasanya terhadap mereka. Tidak boleh. Kita juga sebagai anak kadang-kadang so, eh, suka ah ini ya sama ibu itu. Bayangkan aja kita dari Jakarta pulang kampung anak kita lima, kita dua, gini tujuh kan, pembantu kita satu, delapan. Iya dari Jakarta bawa macam-macam ke kampung. Nah, lebaran di kampung, di kampung lima hari. Saya nggak ngerepotin kok banyak bawa macam-macam. Tapi tiap pagi ibunya harus masakin, nyiapin untuk cucunya, untuk anaknya. Pagi, siang, sore. Istri kita juga nggak ngebantuin. Nah ini hati-hati Emang orang tua mah rela, tapi Allah tidak rela. Jangan memperbudak ibu kita. Kemudian kita punya anak, namanya namanya Eyang Eyang Uti ya, Eyang Putri, terutama Eyang Kakung juga. Sayang sama cucunya, jalan-jalanlah sama anaknya. Yang gendong ya Allah bukan bukan anaknya, tapi neneknya yang gendong-gendong padahal nenek itu udah usianya juga udah 50 lebih, gendong cucunya sampai keringatan keluar. Anaknya tega. Ya Allah ya Rabbi, anak perempuannya itu tega. Tega sampai si eyangnya ini harus gendong. Enggak kok eyang sayang. Iya, eyang sayang, eyang ridho. Tapi Allah tidak ridho karena kita memperbudak mereka. Masya Allah, makanya cintanya orang tua sepanjang masa. Cintanya seorang anak sepanjang gala. Allah Rabbi, ya, insya Allah. Ini. Nah, kalau mau berdoa, nah, baca doa dengan berdoa lain. Kalau mau berdoa, dipotong-potong tidak ada masalah. Ya, misalnya seperti ini. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tawbahu wa aslih li fi dhurriyyati Inni tubtu ilaika wa ini, minal muslimin. Boleh. Tapi kalau baca Quran nggak boleh begitu. Kalau baca Quran nggak boleh diputus-putus. Bahkan kalau baca doa sambil di, di, di, terjemahnya dilihat artinya. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk dapat supaya dapat mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi. Ya Allah, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya ya Allah aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya ya Allah aku Semoga aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Nah itu kan kalau berdoa ditambahin sedikit nggak apa-apa gitu. Bahkan doa itu supaya diterima sebelumnya salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad istighfar dulu astagfirullahaladzim ya subhanallah ya baru berdoa ada juga doa ingin dikabul itu harus asmaul husna dulu nama-nama Allah dan diakhiri dengan salawat lagi dan syaratnya berdoa itu jangan selalu ingin berharap terlalu pokoknya ya Allah saya jodohnya pengen si A kalau ngasih A saya nggak mau, nah nggak boleh begitu. Ya Allah, mana yang terbaik Engkau berikan untukku? Kalau seandainya si A, dekatkan jodohnya, jodohnya. Kalau bukan si A, berikan yang lain yang lebih baik untukku. Begitu berdoa, jangan maksa ya. Nah itu, jadi kalau berdoa dengan membaca doa lain, kalau membaca doa nih, baca Quran berarti nggak boleh diputus-putus kayak gini. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي eh, ada ketentuannya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ikhfanya eh, ada وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Itu baca doa. Nah, baca doa dengan berdoa lain, baca doa. Baca doa. Doa itu kan harapan, permintaan. Nah, Ibu Yayu, berarti saya cepat cepat amat di, di kaubul nggak? Apa sih ngomongnya? Apa sih? Oh, ibu, ibu jamaah majelis talim kayak Manis dimanapun berada. kalau ibu memiliki harta baik dari zakat, infak dan sodako, bantulah anak-anak yatim kami karena anak-anak yatim kami membutuhkan dana pendidikan, sekolah ini dan itunya. Kan begitu jelas. Oh, itu minta kan? Kalau ini gitu. Ya, ibu jamaah haji salim pada Kaimar Jakarta di mana pun anu, anu, anu. cepat-cepat. Sama. Sholat itu jangan cepat-cepat, dipahami. Kenapa sholat saya tidak usuk? Mungkin baik bu berdoanya bukan bukan berdoa tapi membaca doa. Itu ya. Baik. Yang e, ingin membaca doa atau ingin berdoa silahkan ya. Saya berikan kesempatan di 0812 878 0812 828 7881 ya silahkan ingin berdoa boleh ya <coughs> ingin membaca doa boleh kalau ingin membaca doa berarti membaca Quran kan Quran ini kan intinya doa ya coba aja hampir di Fatihah itu doa isinya jadi kalau ingin membaca doa dari wawasaina kalau ingin berdoa dari Robi Auzi ini aja boleh Nih, ya, kalau ingin berdoa diputus-putus kayak gini boleh. Robi sambil nangis, sambil diresapi artinya Robbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa 'ala walidayya wa an amal salihan an atau disambung wa an amal salihan tarbahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin nah itu kalau ingin berdoa kalau membaca doa Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Pak saya belum hafal. Jadi tulis aja, ditulis ulang, nggak apa-apa. Tulis kembali ya. Baik, kami berikan kesempatan. Hmm, ada. di 0812 828 7881. Yang ingin mencoba di 0812 828 7881. Assalamualaikum. Ini 925 kalau memang nggak punya pulsa ya usah nggak usah nih sekolah aja. Saya nggak bisa hubungi bapak atau ibu ya. <laughs> Kalau masuk masuk aja. Ini suka kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang orang ada telepon tapi miss Kalau nggak punya uang ya pakai SMS atau ya. Itu. Wah itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu? Hmm, dengan Uum. Uum. Oh, oh, di mana? Iya. Di Kuningan. Kuningan. Kuningan mana? Uh, hmm, dan pasar. Hah? Uh, Kuningan dan pasar Pak. Dan pasar mana? Hmm, Kuning Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Baik, mau baca doa apa mau berdoa? Oh, baca doa. mau oh, baca doa dari wawasanya ya. Silahkan. Berarti baca Quran kan? Kalau mau berdoa nadanya lain. Yuk silahkan. Mulai dari wawasainal insana ya. Gimana Pak? Kenapa? Uh, baca doa apa Pak? Eh, Ibu nggak dengerin radio? Oh iya, yang ini ya, yang uh, di ini ya. Mm -mm, itu ayat 15. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا Ada? Oh. Ya cari dulu kalau nggak ketemu matu ya. Ah ibu mah susah. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Coba digugat oleh Allah. Kenapa kamu tidak pandai bersyukur pada ibumu, pada ayahmu? Ingat, Bersyukur itu kepada Allah. Berterima kasih juga kepada manusia. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak pandai berterima kasih pada manusia. Misalnya saya ditolong si A, si B. Kemudian kita, ah yang nolong kan Allah. Gak gitu. ya Tetap berterima kasih. Bersyukur pada Allah, mengucapkan terima kasih pada manusia juga. Itu sombong namanya ya kalau kita tidak pandai berterima kasih udah dibantu ini udah ditolongin ini eh double aja tidak ada bahasa basi tetap itu ya walaupun memang uh, berterima kasih tidak usah diungkapkan juga nggak apa-apa kita berdoa ya Allah terima kasih dia sudah membantu saya semoga rezekinya banyak ya diberikan keberkahan dikarenai ya kesehatan keluarganya sakinah, mawadah, apa yang diharapkan oleh oleh dia, oleh keluarganya, oleh putra-putrinya, semuanya tercapai. Itu didoakan. Makanya kalau berzakat itu harus disampaikan. Pari ini uang zakat, pani pari ini uang infak, sodako. Harus ada doanya, gitu ya. Dan diniatkan saya, niat saya zakat, ma, karena Allah, gitu kan. Ya, itu diniatkan, itu ya. Eh, jadi jadi harus pandai. Ini digugat kita karena seringkali manusia itu tidak pandai bersyukur. Bahkan dia menyia ibunya. Uh, nanti dilihat ya di surah Al-Baqarah ayat 215 tentang infak. Kepada siapa kita harus berinfak? Yang pertama kali kepada kedua orang tua dulu. Jadi mau baik pada orang, hmm, apa orang dikasih tapi orang tuanya compang camping, makannya susah ini dan itu. Itu tidak termasuk orang yang beriman. Jadi sebelum memberi kepada orang lain, beri dulu kedua orang tua. Eh, jangan salah Pak Ari orang tua saya makanya raya. Alhamdulillah kalau orang tuanya berkecukupan. Tapi kan ada hal lain. Tidak mesti dengan harta boleh dengan perhatian, boleh dengan ungkapan, ibu mama sehat, mungkin karena di luar jauh kan telepon handphone sekarang mah murah. Atau dengan perhatian, dengan kasih sayang, oh enggak, mama saya mah senang coklat, coklatnya merek ini beri, dikasih, apa gitu ya. Itu. Apa yang kita bisa berikan, berikan kepada mereka perhatian. Walaupun tidak harus berupa harta. orang tua saya, alhamdulillah bahkan saya aja dikasih. <laughs> Nah, itu kita kan bisa memberikan hal lain. Ini digugat. Karena seringkali anak lupa akan jasa ibu dan bapaknya. Gitu. Bahkan kan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Iyalah ibu itu ngandung 9 bulan, menyusuinya, Masya Allah ya. Baik, <clears throat> silahkan yang ingin di, di, dilihat dulu itunya. Oh ini kenapa ya? Oh. lagu masuk lagu hmm, ya silahkan ya yang ingin mencoba ke 0812 828 7881 tentang mau berdoa boleh nah ini mau membaca doa boleh kalau membaca doa nah ini dari Robi ya Robi auzi'ni an ashkura ni'mataka أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا a'mala وأصلح لي في ذريتي li fi إليك inni من المسلمين. Tidak apa-apa diputus-putus kalau lagi ber doa. Tapi kalau lagi baca Quran berarti membaca doa kan? Kalau membaca Quran ada ketentuannya, tidak boleh berhenti sembarangan, ada ketentuannya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ada ketentuannya walidain. Iya. Ini ada e, di bawah Wakoprom tadi halaman 59 itu ada bagaimana cara menghentikan bacaan pasti ujungnya ada tasjid ya. Ini ilmunya nih. Kan memang Sabtu Minggu tajwid ya kita khususkan. Tuh, di halaman 59 nomor 7 kalimat-kalimat yang huruf akhirnya bertasjid wakopnya atau menghentikannya dengan mematikan huruf akhir tersebut. Tetapi tasdidnya tetap jangan dibuang. Misalnya bihinna jika ingin menghentikan ini kalau kalau nggak pakai guru susah dibaca bihin kan nggak jelas. Oh gini bihinna kalau ingin dihentikan karena ujungnya bertasdid dan ini termasuk huruf gunah bacanya begini bihin. Tuh. Layus nah jika dihentikan layus janan. Nah, ini barokah ini lain cerita. Kalau syai'in, syai' enggak syai'i ya. Nah, nomor delapan kalimat yang huruf akhirnya ya wakofnya dengan mematikannya juga. Contohnya iya ya jika dibacakan menjadi iya khotoya ya jika dihentikan jadi khotoya gitu ya. Hmm, gitu baik hmm, kita coba lagi assalamualaikum dengan ibu assalamualaikum waalaikumsalam dengan dengan Pak Junaidi nih Pak Pak Junaidi mau baca doa apa mau berdoa ya bu saya nggak baca cuma ingin mempunyai buku-bukunya Pak di mana Pak carinya oh Bapak ketalin aja nanti ya Nah, ah. Hmm, biar saya jelaskan buku-buku apa yang saya miliki, karangan siapa, biar Bapak bisa beli ya. buku-buku ini yang tajwid ini. Oh iya, buku tajwid? Iya yang sekarang. Nah, Bapak ke rumah yatim. Bapak ke rumah yatim aja di rumah yatim banyak ya. Saya kemarin udah ke sana cuma enggak nah, enggak adanya, ada yang tahu, Pak. Kita adanya Sabtu dan Minggu. Iya, saya kemarin lagi Sabtu hari hari Minggu saya ke sana cuma enggak ada yang tahu saya tanya-tanya tuh. Hmm, nanti Bapak catat lagi alamatnya ya. Nanti Bapak ya. telepon saya ya. Mungkin Bapak ya. salah menanyanya ya. Hmm, ya. Baik. Sama kayak saya ke Depok nyari rumah Ibu Yayu. Rumahnya kan di Pesona Kayangan. Saya nyarinya di itu, di rumah Pak Prianto. Di belakang UI. Ya enggak, ada yang tahu ada yang enggak gitu. Jadi alamat kami mudah. Jadi Bapak dari belakang stasiun kereta api Jatinegara Taulah semua orang gitu mah tak mungkin ya. Bapak salah nanya pasti. Bapak dari stasiun kereta api Jatinegara mm, kalau jalan kaki nggak bawa mobil bisa. Kalau bawa mobil juga le lewat atas, lewat tol ya, hmm, bypass. Nah, nanti di belakang stasiun kereta api Jatinegara ada apotek perti, masuk. Bapak tanya kantor RKM di mana? Kantor jangan radio kantor RKM itu di Jalan Pisangan Baru Timur nomor 12. Tanya juga di situ ada Masjid At-Taubah, ya, dulunya At-Taqwa. Tanya juga di situ ada STM Bonser, Bonser. Sekarang STM itu ganti nama jadi SMK 5. Dulu SM, SM, STM 3. Bapak tanya, uh, ah, rumah yatim RKM mana gitu. Minimal kalau ah, nggak uh, tahu rumah yatim RKM, orang-orang kan belum tahu nggak semuanya tahu kalau rumah yatim RKM. Tanyanya kantor RKM dulu, nomor 12. Nah, dari kantor RKM tinggal Bapak tanya ke satpamnya. Rumah yatim mana? 12 meter dari situ sampai ya. Mungkin Bapak nanyanya kemarin belum pas. Atau telepon rumah yatim 850 6546. 850 6546. Memang kami ada pengajian yatimnya baru Sabtu dan Minggu karena biaya Bu dan Bapak. Bayangkan aja satu Minggu aja sekian, gurunya sekian, muridnya sekian karena setiap pengajian itu mereka kita kasih ongkos. Nah, dan anak-anak yatim untuk sementara tidak tinggal di, di rumah yatim. Kenapa? Karena biaya juga. Coba bayangkan, setiap anak harus 300 ribu minimal sebulan. Kali 50 orang berapa? Ya? Gitu. Belum bayarannya belum ini. Dan mereka untuk sementara masih memilih di rumah. Jadi aktivitasnya di rumah ya yatim. Gitu. Nah, kalau ada donatur, oh iya saya mau bantu, mau saya tackle. Dia ya, silahkan. Karena memang ya kondisi sekarang semua perasaan kita kan merasakan kondisi ekonomi ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah segera Indonesia ini kembalikan ke seperti dulu lagi. Kehidupan mudah, mudah murah, minyak tanah mudah, beras murah, apa bu, apa mudah. Sekarang kan ya Allah ya Robi minyak tanah susah, gas juga susah. Bagaimana ini ya? Dan bukan di Indonesia aja ternyata. Semua negara mengalami ini dari Allah ujiannya untuk kita. Karena tadi itu manusia tidak pandai bersyukur. Sudah dikasih. Kan tidak ada, sebetulnya tidak tidak mungkin lah orang yang kelaparan di Indonesia itu. Lagunya kus-kus aja, tongkat kayu jadi tanaman. Apa yang gak bisa? Tapi karena karena sesuatu hal, karena manusia itu tidak pandai bersyukur, akhirnya musibah terjadi di mana-mana. Mau nanam nggak bisa karena tanahnya sudah menjadi rumah. Mau tinggal nggak bisa karena kebanjiran. Nah inilah. Insya Allah mudah-mudahan mulai dari sekarang kita banyak berdoa supaya kita bisa bersyukur. Dan tentu saja tidak cukup dengan doa, praktek yang terlebih penting ya teori prakteknya dalam kehidupan sehari-hari insyaallah makanya kita selalu mengkaji Quran bisa membaca bisa memahami dan akhirnya kita insyaallah mulai sedikit demi sedikit untuk mengamalkan secara kafah secara sempurna Terima kasih untuk semuanya. Hari ini kita ada taklim di rumah yatim dari jam 9 sampai jam 5. Tapi yang ingin dengan saya nanti mulai dari jam 1 ya sampai jam 5. Nanti ada Ibu Homsa, ada Ibu Tris, Ibu Neti, ada Abi belajar dari jam 9 sampai jam 12. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio